Dan kita sampai pada tawakal. Ibadah yang selanjutnya adalah ibadah tawakal. Beliau sampaikan wa jalu tawakkuli qaul ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu kuntum mu'minin. Wa qauluhu ومن يتوكل على الله فهو حسبه Beliau sampaikan bahwa tawakal merupakan ibadah dengan membawakan bukti berupa dari firman Allah Taala surat Al-Maidah ayat 23 dan surat Al tolak ayat 3 di mana Allah berfirman dalam Al-Maidah 23 dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dan dalam surat atau dua sampaikan firman Allah Allah berfirman dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan menentukan keperluannya Bukti pendalilan dari ayat ini sangat jelas pada ayat pertama Allah memerintahkan fatawakkalu wa Allah fatawakkalu. Adanya perintah untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bukti bahwa tawakal merupakan ibadah. Demikian juga ketika para pertemuan yang gunung ini di mana tawakal merupakan syarat keimanan. Maka ketika tawakal merupakan syarat ibadah yang lainnya, maka itu pun bukti yang lain bahwa tawakal merupakan ibadah. Nah ketika itu ibadah berarti tidak boleh ditujukan kepada selain Allah dan jika ditujukan kepada selain Allah maka merupakan perbuatan yang mempersekutukan Allah Taala. Bahkan di dalam ayat ini ada janji yang lebih khusus dikarenakan redaksi yang Allah sampaikan dengan mendahulukan Allah terdahulu sebelum perintah bertawakal wa ala tawakkalu Nah dalam konteks bahasa Arab, kalau kemudian redaksinya susunan kalimatnya demikian, maka yang diberikan makna pengurusan. Maka terjemahnya menjadi dan hanya kepada Allah yang bertawakal. Yang menunjukkan bahwa tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Maka ketika dia jelaskan secara langsung bahwa yang tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah, itu bukti bahwa bertawakal adalah merupakan ibadah. Maka dalam zaman ini terdapat dari yang lebih khusus lagi tentang bahwa tawakal hanya untuk Allah semata dan apabila disebutkan kepada selera merupakan kesyirikan. Ada pun pada dalil kedua yaitu surat at ayat 3 maka bentuk pembelaannya dari sisi besarnya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kita? Wa man yatawallahu Maka ketika Allah Taala menjadikan kecukupan atau orang yang beramal kepadanya, ini menunjukkan bahwa Allah Allah mencintai dan menyukai tawakal. Maka itu bukti bahwa tawakal merupakan ibadah. Nah, ketika sudah terbukti salah satu merupakan ibadah, maka tidak boleh ditujukan untuk selain Allah. Dan apabila ditujukan untuk selain Allah, maka itu berarti perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Allah Pengulangan beberapa yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam setiap pernyataan umum itu boleh dikatakan ada perincian maka Seseorang yang hanya mengetahui global tanpa mengetahui lebih terperinci ini banyak terjatuh ke dalam kesalahan. Ketika dia hanya mengetahui globalnya tanpa mengetahui perinciannya. Telah berlalu pelajaran kita secara umum berdoa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah saja. Dalam perinciannya di sana ada doa yang diperbolehkan diberikan kepada Allah permohonan yang diperbolehkan di Rasulullah Secara umum maka takut itu hanya kepada kepada dan takut kepada materi. Namun pada perinciannya karena ada pembahasan ada jenis takut kepada saudara yang itu adalah diperbolehkan. Demikian juga perkara isti'anah, isti'adah isti'adah, korban. Nanti kita juga tentang tawakal. Maka antum bisa lihat perincian tentang tawakal Sebagaimana telah dikatakan di atas bahwa tawakal ada maka hanya boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa konsekuensinya? Apa hukumnya kalau tawakal ditujukan kepada Allah? Nah, Tadi cara umumnya namanya tawakal kalau ditujukan kepada Allah itu merupakan kesyirikan. Nah, apakah seluruh perincian tentang tawakal kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan? Maka itu apabila ditujukan kepada orang yang sudah meninggal Kemudian yang kedua, apabila perkara yang disandarkan kepada itu adalah sesuatu yang tidak mampu memenuhinya selain Allah. Jadi pembahasannya mirip dengan pembahasan doa. yang bersandar kepada seseorang itu masih hidup orang yang masih hidup tetapi yang disandarkan kepadanya perkara yang tidak mampu memenuhinya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal ya hukumnya bin akbar Tawakal yang bukan kepada berdoa yang hukumnya tidak bahas. Ini terbagi menjadi dua tadi. Kepada yang sudah meninggal dan apabila yang disandarkan kepadanya perkara tidak mampu memenuhi selain Allah Taala, meskipun orangnya masih hidup Adapun apabila bertawakalnya kepada yang masih hidup dan dalam perkara yang dimampu oleh makhluk, maka itu hukumnya syirik asro. Ini berbedanya dengan doa. Kalau doa nggak syirik, kalau meminta kepada seseorang yang dalam batas kemampuan makhluk dia hadir, hidup dan mendengar apa yang kita mohon, itu bukan kesyirikan. Tetapi kalau bertawakal, itu kesyirikan. Maka seseorang bagaimanapun juga tidak boleh bergantung hatinya kepada selain Allah Taala. Jadi bergantungnya hati kepada selain Allah Taala itu punya syirik tidak ada yang boleh. Tidak ada yang tidak syirik. Semuanya syirik. Hanya apakah syirik besar atau kecil tergantung Kalau yang ditandai bisa meninggal besar, kalau menyandarkan kepada perkara yang tidak mampu oleh makhluk itu syirik besar juga. Namun kalau kemudian bersandar kepada makhluk yang hidup dan dalam perkara yang dimampu oleh makhluk, maka satu jenisnya sering asal. Adapun yang tertulis dalam buku halaman 78 pada jenis yang keempat itu tahu kalau kepada orang lain dalam arti mewakilkan Maka jadi bertawakal kepada orang yang dalam waktu memakulkan yaitu bertawakal kepada orang lain dalam perkara yang mampu dilakukan oleh orang yang bertawakal maka yang dimaksud di sini adalah penyanggaran yang hanya berusaha saja tanpa dibarengi dengan batin jadi saya serahkan sepenuhnya urusan saya mohon diurus pokoknya saya nggak tahu menau pokoknya silakan diurus sampai beres tetapi itu hanya sekedar lahirnya itu namanya tauhid atau tim, bukan atawakul kalau atawakul itu adalah disertai dengan hati disertai dengan bersandar hati. Kalau tapi kalau atauki itu tidak mengharuskan dengan hati. Maka tidak mengapa seseorang itu akhirnya tidak syirik. Apabila seorang itu menyerahkan sebagian dari urusannya kepada orang yang mampu melakukannya sepenuhnya silakan diurus. Saya tahunya Bapaknya silakan diurus. Saya tidak ikut campur untuk mengurusnya, saya serahkan sepenuhnya kepada Anda untuk mengurusnya. Adapun hatinya bersandarnya tetap kepada Allah Subhanahu Maka yang demikian itu namanya tauhid. Maka kalau kemudian itu adalah perkara-perkara yang memang diizinkan secara syariat, maka tidak mengapa. Sehingga sesungguhnya jenis yang keempat itu namanya bukan tawakal. Kalau dinamakan tawakal itu adalah pinjaman saja, bukan hakikatnya. Nah, kalau itu Allah, lalu apa itu hakikat bertawakal kepada Allah Taala? Sebagaimana ya, bertawakal kepada Allah yang benar? Bahwa bertawakal kepada Allah Taala tidak akan diistilahkan sebagai tawakal kepada Allah, tidak akan dinilai dengan benar kecuali ada dua hal. Yang pertama adalah bersabarnya hati kepada Allah dan yang kedua adalah mampu sebab menjalankan ikhtiar lawan ikhtiar itulah tawakal yang benar maka hilangnya yang pertama itu cat cacat pahitnya itu sebagai kesulitan. hilangnya yang kedua kata nakalnya itu nggak waras namanya jadi seseorang jika menginginkan sesuatu maka yang pertama sekali dia bersabar kepada Allah untuk terpenuhnya apa yang dia inginkan. Yang kedua menempuh sebab. Kalau kemudian dia hanya mengandalkan menempuh sebab tanpa bersabar kepada Allah syirik, kalau dia hanya mengandalkan bersabar kepada tanpa menempuh sebab tidak waras, itu akan Maka menempuh sebab itu tidak menafikan tawakal bahkan kepada kesempurnaan tawakal. Akan tetapi bahwa standarnya hati kepada itu itu sebab yang lebih besar dari menempuh sebab itu sendiri. Jadi menempuh sebab itu harus. Tetapi pengaruh yang lebih besar untuk tercapainya tujuan itu bukan pada menunggu sebabnya, tetapi justru pada bersandarnya hati kepada Allah itu. Maka tawakal itu sendiri, yaitu bersandar hati itu sendiri adalah merupakan sebab terbesar untuk seseorang mendapatkan apa yang diinginkan. Maka Allah memotivasi kepada kita semuanya untuk bersungguh-sungguh bertawakal dengan keridhaannya wa dalam karena Allah bahwa pasti. Pasti jaminan itu pasti. Oleh karena itu kita butuh rahiman ya Allah. Kita jangan terfokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Tetapi fokuskanlah kepada upaya yang upaya maksimal yang mesti kita lakukan. Setelah sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu bahwa wali yang berjalan pada hambanya terlalu banyak bahwa dengan modal yang kecil tetapi semangat yang tinggi dan dengan penuh bersabar kepada Allah itu bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan terpenuhnya sarana dan prasarana tetapi dengan semangat yang ala kadarnya. Apalagi juga ditambah dengan kalau rumahnya bergantung kepada Allah SWT. Oleh karena itu harus menjadi keyakinan setiap orang yang menunggu sebab bahwa yang namanya sarana dan prasarana itu hanya berupa pembantu saja, dan betapapun lengkapnya sarana dan prasarana untuk tujuan eh, tertentu kalau Allah berkehendak untuk kemudian tidak berfungsi tidak berfaedah dan menghasilkan sesuatu yang tidak akan ada hasilnya apa-apa saya sampaikan sebuah kisah yang kalau kita semuanya eh, tahu tentang upaya kaum musyrikin menggunakan Ibrahim alaihissalam kurang apa disinggung dari sisi upaya yang ditempuh sarana dan prasarana yang digunakan untuk pembinasaan Ibrahim kurang apa? Secara kaumnya hukum sebab akibat maka apa yang mereka lakukan tidak yang paling karena dengan dibakar itu pelenyapan yang selenyap-lenyapnya yang akan ber, yang akan berbekas. Kalau cuma dibunuh itu masih kelihatan bergerak. Tapi dengan bakar tidak. Tapi apa yang terjadi? Api itu nggak berfaedah sama sekali. Justru berbalik. Yang semestinya panas justru dingin. Kalau berfirman kepada api, kuni, badan, Ya Wahai api, jadilah kamu dingin lagi menyelamatkan para Ibrahim. Itu secara ke kaunia hukum sebab akibat sudah benar. Tapi ketika Allah tidak tidak berpengaruh pada faedahnya. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak Walaupun secara kaumnya itu sebab akibatnya lemah. Hubungan sebab akibatnya adalah hubungan yang sangat lemah. Tapi karena Allah berkehendak, ya menghasilkan. Tadi saya contohkan tentang kisah Maryam alaihissalam. Secara kondisi yang namanya wanita hamil tua sudah dekat waktu melahirkan Kok jangankan goyang pohon korma. Angkat dirinya sendiri aja udah apa? Udah Tapi ketika Allah perintahkan, ya husi ilaiki bijid inaklah bitusah ditarik di urut dan jadinya. Maka goyanglah pohon korma itu. Misalnya akan berjatuhan, kamar yang segar. Maka, ya, karena itu ada perintahnya, dan itu sebagai punya pengaruh hubungan sebab akibat atau lemah. Dan Allah menghendaki, ya cukup digoyang wahya, tak pernah Maka yang terpenting bahwa sebab itu memang memiliki hubungan sebab akibat walaupun lemah. Dan kita yang melihat maksimal apa yang kita lakukan dengan dengan persoalan yang kita miliki Maka ketika kemudian seseorang yang menginginkan perkara rasa, kecuali tinggal doa saja, doa itu cukup. Ketika punya, seperti yang terperangkap dalam doa, apa yang dia miliki untuk keluar dari tenaga yang punya untuk menggeser batu itu? Sekarang kita tinggal punya cuma satu bergantung kepada Allah. Dia cuma berdoa saja. Dan batu itu bergeser, akhirnya keluar. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa sebab yang besar melakukan seorang kepada Allah Taala. Ada kesalahan prasarana itu adalah sifat membantu. Kalau kemudian sarana dan perasaan maksimal, Allah dan kita pun upayanya dengan mengoptimalkan terhadap rasa yang ada, yang ada. Maka banyak para penulis ilmu merasa merasa eh, eh, kecil harapan untuk menjadi orang yang berilmu ketika kemudian nggak bisa keluar negeri nggak bisa keluar negeri untuk ke negeri ilmu. Maka itu sebenarnya sikap yang salah. Kalau kemudian memang kemampuan untuk keluar negeri tidak ada dan sudah berusaha sana kemari pun juga tidak berhasil, tetapi tidak mengalami dia untuk belajar apa yang ada di sini dari apa yang ada, apa yang ada, gunakan ada betul-betul tidak ada. Karena kita banyak ya, yang kemudian mereka berhasil tertangkap ke negeri itu pulang tidak dapat apa-apa. Pulang tidak dapat apa-apa. Bahkan kondisinya jauh lebih baik ketika dia masih di negeri Indonesia sebelum dia pulang dari Madinah. Itu realita. Dan sampai pun pernah, Ketika sebelum berangkat mengkaji sangat semangat Ratuna kemudian justru kemudian setelah gelar itu didapatkan seperti tidak ada kaitannya sama sekali seperti belum pernah mendengar eh, Pegawai tidak memiliki ilmu sama sekali. Dan itu ada. Ketika di Indonesia semangatnya ilmu, ketika kemudian sudah bergerak, semangatnya cari uang. Jadi dunianya bukan dunia yang terkait dengan ilmu dan dakwah, tapi terkait dengan ya, masalah ya, bisnis. Berbalik dari ya, kondisi yang sesungguhnya melatar ini, semestinya untuk apa seseorang itu pergi ke negeri ilmu. Lalu berhenti ahad dan Allah. tidak pernah mengenyam pendidikan kecuali maat ini Penulis syarat kalau ini dengan antum ini nggak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren tidak. Dia hanya tamatkan maat ini YPIA Namun ketika Allah menghendaki kepada seorang ya, dengan semangat yang benar insya Allah menghasilkan sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan oleh seseorang yang pulang dari ya, negeri ini atau seorang yang hidupnya ya, di pondok pesantren sehari-harinya bergelut dengan ilmu tetapi tidak memanfaatkan dengan baik Kalau untuk kenal nama Muhammad Abdul Fauzika itu juga hanya tamatan Mahat Ilmi YPIA Tetapi kaum muslimin cukup mengakui tentang keilmuan beliau. Ini saya sampaikan untuk memberikan motivasi mendapatkan ilmu itu tidak harus seseorang itu harus berasal dari negeri ini. sudah berusaha apa yang bisa dilakukan dalam kadar keterbatasannya. Ifahum manuver warahmatullah. Ya kalau kemudian Allah sudah menghendaki, jadi dimudahkan dari yang dibaca yang pas-pas, yang efektif, yang tidak butuh waktu lama. Kemudian dari sisi cepatnya menyerah itu dimudahkan untuk bisa memahami yang tidak terpaham oleh kebanyakan orang. Yang ternyata dari pemahaman itu itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang dia sendiri belum membaca. Belum pernah. Tetapi ternyata benar. Itu logis dari Allah SWT. Yang jangan akan menyadari bahwa semakin yakin dan semakin eh, merasa bahwa oh, ternyata benar setelah pengembangan. Tapi secara awal sudah benar pemahamannya. Dan semakin yakin lagi ketika membaca lebih oh, jauh ternyata selama ini yang saya pahami sudah benar. Itu akan semakin membuat tentram jiwa ini. Maka pemanfaatan peluang yang kecil tetapi semaksimal mungkin itu bisa menghasilkan hasil yang besar tidak ada orang bertawakal kepada Allah dan itu berlaku dalam semua hal dalam semua hal bukan terkait dengan masalah eh, ilmu saja Ikhwafim rahimani warahmatullah. Ya Kalau kemudian seorang memiliki prinsip demikian di atas tadi, maka ya jadi itu lebih tentram, lebih damai. Menghadapi semua permasalahan itu ya, ya biasa namanya hidup bisa ada masalah. Yang kewajiban kita kan bukan kemudian hidup tanpa masalah, kewajiban kita adalah berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah yang yang ada sesuai dengan ini. Kalau hidup tanpa problema tidak ada, maka bohong kalau eh, jadi yang Pak ada judul buku namanya Pak eh, rumah tangga tanpa problema itu bohong. Justru hidup itu problema. Jadi tetapi permasalahannya bukan banyaknya problema, tetapi lah bagaimana seseorang itu mengelola problema yang ada. Itu nilainya seorang bukan nilainya tanpa punya masalah. Nilainya seorang itu adalah pada ya, bagaimana dia ketika mengelola masalah. Itu nilainya. Sebaik-baik manusia para ambil yang masalahnya banyak. Hidupnya apa? Harus menghadapi berbagai macam masalah. Tapi mereka orang yang paling sukses, yang paling benar adalah menghadapi setiap permasalahan. Bahkan itu biasa itu utara besarnya apa, hal itu dengan besarnya masalah, besarnya ujian. Maka jangan takut dengan masalah. Yang terpenting adalah bagaimana baik kita menghadapi masalah. Maka pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kemudian pada halaman 79, ketika Nabi bersabda, Kalau annakum tatawakkalun Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarsubu tayr taddu khimata wa taruhu bitona." Seandainya kalian bertawakal kepada dengan benar, Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Maka aneh ya, kalau kemudian manusia yang dibekali dengan alat-alat mencari rezeki yang demikian banyaknya itu khawatir tentang rezekinya. Burung cuma punya modal apa? Taruhnya dan juga nggak pernah punya simpanan tapi kenyang terus kalau kita manusia masih nggak berani untuk nggak nyimpan tuh nggak berani bahwa dia yang eh, yang dimakan yang habis hari ini yang besok ya gampang besok itu udah burung nggak pernah khawatir besok dapat ya, dapat sekarang ya habis sekarang yang besok ya besok misalnya Tapi kalau nggak ada burung yang mati kelaparan itu burung yang di Karena dia nggak punya kesempatan nyari. Pemeliharaannya nggak kasih makan, mati dia kelaparan. Tapi yang hidup bebas itu bisa dikatakan nggak ada yang mati kelaparan. Kalau ada mati kelaparan berarti mungkin karena ada cacat pada sisi tadi sarana ya, dia nggak bisa terbang habis di diketaper misalnya nggak bisa terbang ya katanya nggak bisa cari makan ya, mati kelaparan ya, karena ulah manusia juga dan dia Nabi sampaikan dengan apa dengan burung itu tadu kimasok jadi tadu dari pergi pagi pagi kemudian pulang di sore hari jadi lakukan ikhtiar, bukan diam di ya. Burungnya bukan apa? Bukan diam di tapi dia melakukan aktivitas. Nah, kalau antum itu betul-betul bertawakal kepada Allah sementara walaupun antum punya persediaan sama sekali ya, untuk hari esok dan antum baru mencari ya, untuk besok kalau betul-betul bertawakal kepada Allah akan dapat Ya, kita lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Untuk rohba dan rohba sudah. Ibadah yang sangat khusyuk. Sudah sampaikan wa dulu rohba rabbah wal khusyuk wa ta'ala innahum kanu yusaruna fil khairat wa yad'una rohba wa rohba wa wa na khashi'in. Dan tentang rohba rohba khusyuk adalah firman Allah Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa rohba dan rohba dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Baju dalamnya terbukti pendalanya jelas. Ketika Allah Taala memuji mereka para ambia karena khusyuknya, wa kanu Ini pujian bagi mereka tentang keadaan mereka orang-orang yang khusyuk. Ikhwan Ibrahim rahimahullah terkait dengan khusyuk al aqallah fil qalbi yaitu tenangnya hati, damainya hati, yang kemudian juga berparuh kepada Pak tauhid dengan Pak tenang maka Pak sholat yang khusyuk ya sholat yang tadi sesuai dengan hadir temperang kemudian terkena juga dalam tauhidnya Jadi tenang. nggak banyak pergerakan yang memang bukan tuntutan bukan tuntutan dari gerakan sholat. Maka tidak khusyuknya lohir itu alamat tidak khusyuknya batin. Jadi kalau orang sholat itu jelas yang diam saja belum tentu batinnya husu. Nah, husu jadi seseorang itu dia baik hatinya atau dohirnya kepada Allah Ta'ala itu ibadah Tentunya untuk kemudian tenangnya dohir itu adalah di waktu-waktu dan di tempat-tempat di mana semestinya diperintahkan untuk kemudian tenang, dia adun batin itu adalah seluruh waktunya. Dia senantiasa kemudian merasa apa khusyuk itu tenang karena tunduk patuh kepada Allah jadi sebenarnya pada musuh itu beragam, beragam kita ada. Ya rasa harapnya, rasa takutnya, ketundukannya, pengendalian dirinya, sehingga menghasilkan kekusuhan pada itu semua. Itu ibadah musuh. Nah ketika maka apabila tuduhan kita Allah merupakan kesyirikan. Nah bentuk musuh yang ditujukan kepada Allah contoh konkretnya yang mudah itu adalah apa yang terjadi pada Ubriun jadi di mana kalau kemudian mereka di sisi kuburan itu masya Allah khusyuknya, khusyuk kepada Allah kepada yang dikubur. Padahal kalau di masjid, tawak <laughs> tawak di kuburan kamu siapa ini? Sekarang kamu di mana? Kalau di masjid mah nggak masalah, nggak masalah. Itu nggak ada khusyuk kepada Allah Taala. Artinya nggak akan bercampur. Jadi kalau kemudian seorang bisa berisik di masjid, tetapi bisa khusyuk di kuburan itu pasti khusyuknya di kuburan bukan kepada Allah, tapi kepada sahul kubur tadi. Jadi karena sahul kuburnya itu yang membuatnya khusyuk. Sebab kalau kemudian karena Allah yang lebih pantas untuk khusyuk ketika dia di masjid Itu eh, contoh yang paling dohir. Gambaran khusus yang syirik itu seperti apa? Karena khusus itu perkara batin. Ya, yang tercermin secara dohir asal dalam batin. Tetapi kemudian tercermin secara dohir. Kemudian ibadah yang berikutnya adalah ibadah khosyah. Boleh sampaikan wa dalu khosyah kalau ta'ala fala tak wakhshawni. Nah tentang khosyah ini, ini dalilnya sangat jelas. Ini bahkan bukan dalil yang lebih khusus, karena adanya larangan khosyah kepada selain Allah dan diperintahkan khosyahnya hanya kepada Allah SWT. Dan yang namanya khosyah adalah oh, makrunun bil ilmi. Jadi perasaan takut yang disertai dengan ilmu. Dengan alasan nama sawal bagi al ulama. Ada sebagian ulama menyebutkannya sisi perbedaannya ya, atau lebih khususnya kota dari takut ditinjau dari sisi ya, kalau takut itu umum bisa kepada termasuk hanya kepada hukumannya saja itu bisa juga kau. Tetapi kalau khusyah itu kepada zatnya. eh, takutnya kepada zatnya. bukan semata-mata pada eh, hukumannya. Itu nilai lebih dari khosyah. Berarti khosyah ini ada uh, kekhususan dari uh, eh, takut. Jadi belum menghukum saja sudah takut. Memang kita ditakuti, bukan hanya hukumannya. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang pantas dan hanya Allah Ta'ala yang pantas untuk seseorang musyrik padanya pembahasannya sama dengan ho. Kalau memang seseorang itu ber eh, mampu dengan kehendak Allah Taala untuk menyelamatkan kemampuan kepada kita dan kita kepadanya itu adalah taubih eh, naluri. Tidak mengapa seorang ada perasaan takut dalam dirinya. Kemudian yang kedua inaba. Beliau sampaikan wa dalil nafaqul ta'ala wa hidu rabbuhu simula. Allah berfirman dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. yang dimaksudkan dengan inabah adalah bertaubat. Hanya saja inabah itu ada nilai lebih daripada taubat. Kalau seseorang kondisi dengan taubatnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, menambah amalan-amalan yang belum dilakukan ketika eh, dia sebelum berdosa di samping dia bertobat dan dosanya ada nilai lebih, ada nilai tambah yang tadinya tidak mengamalkan puasa Senin Kamis setelah dosa untuk bertobat dan kok ada ada puasa nafisnya. Ketika kemudian sebelumnya batal puasa makan ada pun jadi lebih sering. itu pak ada inada dalamnya. Jadi menyempurnakan taubatnya dengan menambah amal soleh yang sebelumnya belum ada ketika sebelum bertobat. seseorang itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih baik setelah dia berdosa dibandingkan sebelum dia berdosa. Maka semata-mata orang yang berdosa itu sudah namanya manusia yang Tidak ada orang yang yang terbuka di dosa dan salah. Hanya para ambil yang maksum yang yang maksum pun juga terpelihara dari keberlanjutan bersalah. Bukan tanpa salah. Bapak manusia Nabi salah juga. Dan tadi sudah saya sampaikan eh, tentang Ibrahim salah, salah. Dan nabi-nabi yang lainnya Nabi Musa salah. Nabi Yunus salah. Tetapi mereka maksum dari kesalahan kesalahan terjaga. Jadi begitu salah mesti langsung tahu itu salah dan langsung ber bertaubat. Sehingga tidak berdampak kesalahan itu dianggap kalau benar enggak? Salah kok merasa benar enggak? Itu maksudnya para ambiya. Tapi kalau kita mungkin hakikatnya salah tapi merasa benar. Dan kalau salah yang bertobat itu mungkin. Tapi untuk para amnya tidak. Sehingga jangan salahnya tidak akan kemudian eh, ditiru oleh umatnya karena dikira itu sebagai keber kebenaran. Nabi kita berapa kali ditegur oleh Allah Taala atas hal yang tidak tak yang tidak benar. Maka yang terpenting bagi kita adalah apa yang kita lakukan ketika telah bersalah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka nasihat yang sangat jernih dari Nabi kita Muhammad SAW adalah ittaqillaha haitsu ma kunta wa ahdid as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa qaliqil bi khuluqin hasan Bertakwalah kepada Allah Taala pun anda berada. Kalau setelah berusaha untuk bertakwa, bertakwa sekuat mungkin, Eh, tetap saja yang namanya menjabat terjerumus dalam kesalahan dan dosa, maka lakukan maka berikutnya akbi al asayat al hasanata. Dan hasanah yang terbaik untuk mengikuti saya adalah taubat. Itu hasanah yang pasti akan makna pasti akan menghapus kesalahan. Termasuk hasanah yang sangat besar pengaruh untuk menghapus kesalahan di saat obat segera kemudian sholat dua rakaat. Begitu dosa langsung berwudu dengan baik, sholat dua rakaat dengan niat untuk menghapus kesalahan sebagaimana diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya asanah yang akan menghapus yang sejenis. Jadi kalau kesalahannya berupa perkataan, maka susuli dengan perkataan asalah untuk perkataan. Kalau kemudian hasanahnya berupa perbuatan, eh, saya hanya berupa perbuatan, maka kusurlah hasanahnya yang berupa perbuatan. Walaupun secara umum yang namanya hasanah adalah eh, menghapus saya sebagaimana firman Allah. Innal hasanah yudhibna asyiyah. Dan kalau kemudian seseorang sukses di dalam mengelola dosanya dengan melakukan hal-hal yang mahiyah dan mahiyah yang terbesarnya hal yang merupakan penghapus terbesar taubat, maka apa itu nanti kama lam yatna Nabi bersabda yang semangat dengan itu bahwa orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Ya, orang yang telah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Bahkan bisa jadi tadi nilainya lebih baik dibandingkan sebelum dia berdosa. Jadi kalau untuk dia berdosa nggak bisa. Maka Nabi bersabda, satu wa koribu, falantas tatiu. Berusaha untuk tepat dan mendekat kepada mereka. Walaupun kamu tidak akan mampu. Istakimu, Kalau fasakimu. Walaupun sabi dua korimu. istakimu Luruslah kamu. Luruslah. walaupun fasakimu. Meskipun kamu tidak akan mampu. Lalu apa? Kalau lurus tidak mampu. sabi dua korimu. Ya berusaha untuk jadi belok sedikit langsung balik ke jalan, belok sedikit langsung balik ke jalan lagi. Itu yang paling mendekati lu lurus. Kalau kemudian sudah belok itu bukan garis lurus. Jadi garis lurus itu ya begitu belok sedikit langsung. Itu yang paling paling lurus di antara garis yang bengkok. Itu tapi kalau gini, ya, baru nanti dia bisa nggak kembali, bisa-bisa nggak kembali ke jalannya. Jadi tentang ke al inaba. Kemudian tentang isti'anah, isti'adah dan istighosa sudah bahwa hukum-hukumnya sama dengan uh, al doa yaitu doa mas masalah. Nah, insya Allah untuk pada asar nanti ya, kita selesaikan untuk bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Masih ada azabah dan an -naga. Dengan demikian selesailah al-asal al-awal dari salah satu usul. Dan demikian eksosis rahimani Rasulullah eh, di dalam masa kita eh, sekolah dahulu untuk persiapan sholat asar dan selanjutnya nanti pada asar kita lanjutkan untuk menyelesaikan asal yang pertama dari salah satu itu ma'rifatullah demikian dan teman-teman semuanya aku berharap dan Allah alaihi wa ini warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum